Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan pembahasan masalah lafaz yang zahir dan muawwal, berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi akan menjelaskan kepada kita mengenai an-nasakh, itu penghapusan yang dikenal dengan lafaz an-nasakh wal mansukh, itu lafaz yang nah menghapus dan lafaz yang dihapuskan. Dan kita barakallahu fikum hafizakumullah ketika menjumpai lafaz seperti ini, wajib kita beramal dengan apa? Lafaz yang baru dalam artian apa? Penghapusnya itulah yang kita amalkan. Adapun yang dihapus kita tinggalkan. Dan bentuknya modelnya barakallahu fikum terkadang yang dihapus itu lafadznya hukumnya masih berlaku. Terkadang yang dihapus hukumnya lafadznya masih ada. Atau terkadang dua-duanya, lafadz dan hukumnya pun dihapus seperti itu. Diganti dengan yang baru. Itu ada. Nah, tapi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya Al-Qur'an berarti nggak ada nilainya, nggak ada maknanya, tidak. Bahkan di balik itu ada hikmah. Dalam artian terkadang Allah Subhanahu wa taala menghapus itu bukan terus membiarkan tidak. Sehingga Allah taala berfirman apa? Manang sahmin min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Tidaklah aku menghapus sebuah ayat atau aku meninggalkannya, melainkan kami mendatangkan dengan yang lebih bagus dari ayat tersebut atau yang semisalnya. Ini menunjukkan di balik itu ada hikmah penghapusan tersebut, bukan bukan semata-mata dihapus kemudian tidak diganti, tidak. Nah, barakallahu fikum. Masalah ayat-ayat apa? Masalah apa? Seperti masalah ayat Nah, barakallahu fikum haramnya khamr. Dulu kan halal khamr itu awal mulanya. Kemudian jadi haram. Kemudian juga ayat masalah na'am barakallahu fikum ar-radha'ah, sepersusuan dulu termasuk ayat dalam Al-Qur'an itu adalah apa? Yang namanya sepersusuan itu dulu 10 kali nyusu. Dikatakan saudara sepersusuan. Nah, setelah itu dihapus dengan apa? Khamsur radha'ah, 5 kali susu, 5 kali nyusu sampai kenyang itu sudah dikatakan saudara persusuan. Itu lafaznya dalam Al-Qur'an enggak ada, hukumnya juga enggak ada. Yang 10 tadi itu. Paham ya? Yang berlaku sama yang berlaku yang 5. Yang sepuluh sudah dihapuskan dengan apa? Dengan lima kali. lima kali itu sudah dikatakan, sudah dikatakan saudara sepersusuan atau anak sepersusuan. Paham salahnya? Terkadang yang, dia, yang dihapus itu apa? Barakallahu fikum. Naam. Hukumnya tapi lafaznya masih ada. Seperti ayat masalah apa? Al-musabarah itu. Ya, ayat musabarah yang awal mulanya 20 orang itu kalau bersabar itu bisa mengalahkan apa? 200. Paham ya? 200 musuhnya itu. Nah, kemudian ternyata itu Allah Ta'ala melihat ternyata ada keberatan unsur berat dan lemahnya mereka. Akhirnya ayat tersebut dihapus. Dalam artian dihapus hukumnya. Lafadnya masih ada nggak lafadnya? Masih ada. Diganti dengan apa? Diganti dengan lafad kalau seandainya 100 orang di antara kalian yang bersabar itu bisa mengalahkan 200 orang. Ini mungkin agak mending ya. Kalau 20 melawan 100 kan kebanyakan atau melawan 200. Kan terlalu lemah. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita akan lewati satu persatu. Yang jelas an-nasikh wal mansukh apabila datang lafaz an-nasikh dan ada lafaz yang mansukh, mana yang mana yang kita amal, amalkan? Nasikhnya. Mansukhnya ditinggalkan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, ta'rifu pengertiannya an-naskhu lughatan. Nasakh itu secara bahasa adalah al-izalatu menghilangkan, wa dan memindahkan. Maksudnya menghilangkan apa? Menghilangkan lafaz yang lama diganti dengan lafaz yang baru. Paham ya? Itu diantaranya kalau lafadznya. Kalau hukum berarti menghilangkan hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru. Nah, atau nakal, apa nakal itu? Memindahkan, memindahkan hukum yang lama dipindah pada hukum yang baru. Itu kalau hukum. Paham ya? Nah, atau kalau lafaz berarti tinggal dijabarkan. Paham maksudnya ya? Itu secara bahasa. Nah, secara istilah inilah yang akan kita lebih paham lagi. Wastilahan adapun secara istilah an-nasakh itu adalah raf'u hukmi dalilin syar'i au nafdihi bidalilin minal kitab sunnah. Mengangkat atau menghilangkan hukum dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil juga bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham belum itu? Jadi menghilangkan tadi hukum syar'i tadi, paham ya? Dalil yang syar'i dihilangkan hukumnya atau dihilangkan lafadznya tapi menghilangkannya dengan apa? Dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham sampai situ? Ayo nah barakallahu fikum. Itu namanya apa? An-nasakh. Jadi hukumnya itu diangkat, dihilangkan itu loh, paham ya? Mengangkat hukum dalil syar'i tersebut atau menghilangkan atau menghapus hukum dalil syar'i tersebut atau lafadznya tapi dengan apa menghapusnya? Dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Fal muradu qaulina raf'u hukmin. Maka yang diinginkan dengan ucapan kami nah, mengangkat atau meniadakan atau mengubah hukumnya ay taghyiruhu, itu mengubah hukum tersebut min ijabin ila ibahah Ya, mengubah yang semula wajib dan menjadi mubah. Aw min ibahatin ila tahrim atau semula boleh menjadi apa? haram. Masalah sebagai contoh. Paham ya? Paham belum? Contohnya banyak. Contohnya yang diubah apa? Semula. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam mubah jadi haram. Khamr khamr dulu halal enggak? Halal. Allah Subhanahu wa taala awalnya ketika mengharamkan itu melalui berapa tahapan? Empat tahapan. Empat tahapan. Tahapan pertama dulu boleh Eh, nah, barakallahu fikum Allah Ta'ala berfirman, "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi" apa itu? "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran." Ya kan? Itu lafadznya. Kemudian ila akhir ayat. Eh, dan dari buah-buahan kurma dan anggur kalian menjadikan darinya apa? Sakaran. Sakaran itu adalah khamran. menjadi khamr. Oh, awalnya boleh, karena apa? Karena kan khamr itu pada masa itu kan yang dibikinkan apa namanya? Nabi. Endapan kurma atau endapan apa? Anggur. Paham itu ya? Setelah lebih dari tiga hari biasanya apa? Yus Yuskar bisa memabukkan, yuskar memabukkan. Paham belum itu? Nah, dulunya awalnya itu boleh ayat itu tadi. Membolehkan tentang apa? Bolehnya. Nah, barakallahu fikum wa habibakumullah. Naam. E, diperbolehkannya apa? Khamr. Membikin dari anggur atau kurma tadi. Tapi soalnya ya? Oleh karena itu, oleh karena itu itu sendiri hukumnya bagaimana? Kalau seandainya lebih daripada tiga hari kemudian sudah memabukkan haram hukumnya. Tapi kalau kurang dari dua hari atau masih satu hari dua hari boleh, karena rasanya pun juga enak rasanya. Amnya. Kalau yang belum pernah belum pernah nyoba ya bisa nyoba itu Tinggal tinggal apa? Anggur atau selain kurma hilangkan bijinya, paham ya? Direndam sama air. Kalau sehari dua hari nanti endapannya itu manis rasanya. apa ya? Nah, kalau seperti itu. Tapi kalau yang lebih biar ya tambah rasa, terasa lagi di blender dulu. Blender nah air endapannya itu, saring endapannya itu nanti. Oh ya? Tapi jangan sampai melebihi tiga hari. Walaupun nanti wah penasaran masak mabuk sih, ya jangan pokoknya kalau udah ada sudah ada ultimatum itu nggak usah. Sehari nggak masalah, dua hari nggak masalah. Tapi berikutnya berikutnya upayakan dijauhi. Nah, dulu halal dulu nggak masalah. Itu halal yang pertama. Tahapan yang pertama tentang apa? Awal mula awal mula dulu adalah apa? Ibahah Awal mula boleh. Kemudian yang berikutnya, sudah ada kritikan yang berikutnya. Yang berikutnya Allah Taala berfirman mengenai khamr tersebut, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul ma ismun kabiru wa manafi'un nas, wa ismuhuma akbaru min Itu tahapan yang kedua. Ada kritikan situ. Kritikannya apa kritikannya? Barakallahu fikum habibakumullah, Sudah istilahnya mengarah pada bahwasanya khamr itu jelek. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah bahwasannya minuman keras dan perjudian itu ada dosanya, ada manfaatnya. Paham ya? Kul fihi hismun kabiru mana fil nas. Katakanlah ada dosa besarnya, ada juga manfaatnya bagi manusia. Tapi apa? Apa tapi? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, dari situ sudah ada gambaran oh berarti kita tinggalkan soalnya dosanya lebih besar daripada manfaatnya itu tapi masih halal. Waktu itu masih diperbolehkan itu, masih dibolehkan. Nah, kemudian tahapan yang ketiga. Ya, tahapan yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan la taqrabus salat taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Waktu itu masih diperbolehkan mabuk ketika di luar sholat. Jadi kalau di luar salat teler istilahnya itu ya. Mabuk gitu, enggak masalah tapi ketika sholat jangan mendekati waktu sholat jangan mabuk gitu loh. Jangan kalian mendekati solat dalam keadaan kalian mampu. Hatta ta'lamu hatta ta'lamu mata taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan gitu. Kan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, tahapan yang keempat, tahapan pengharaman. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian menyembah berhala, atau menentukan nasibnya dengan panah atau semisalnya itu adalah amalan keji termasuk perbuatan syaitan fastanibuhu untuk tuflihun maka jauhilah tinggalkanlah semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung syahidnya mana fastanibuhu al-asal fil amr yadullu 'ala al wajibnya meninggalkan itu dalil pengharaman khamar tadi apa maksudnya ya sehingga bertahap seperti itu nah, kita lanjutkan qala asy Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullah alaih fa kharaja bidzalika takhaluful hukmi li fawadi syartin aw wujudin mani. Naam. Keluar dengan pembahasan tersebut atau dengan penjelasan tadi atau na'am adalah apa? Berbedanya hukum atau hilangnya hukum dikarenakan apa? Tidak terpenuhi syaratnya atau adanya penghalang. Paham belum nih? Sebuah hukum itu akan hilang dan akan berbeda, paham ya? Berbeda-beda hukumnya itu sesuai dengan apa? Sebabnya apa? Dikarenakan hilangnya syarat atau karena adanya penghalang. Paham belum ini? Kita lihat dengan contoh misal, contohnya an yartafi'a wujubuz zakati li nafsin nisab. Paham ya? Nah, diangkatnya atau dihilangkannya wajibnya zakat ketika nisabnya kurang. Walaupun sampai haul, sampai setahun, tapi nisabnya kurang, zakatnya wajib enggak? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib barakallahu fikum? Karena adanya karena tidak terpenuhi syaratnya. Karena syarat zakat apa? haul sama nisab. Paham soal ini? Naam barakallahu fikum. Berikutnya, au wujubus shalah li wujudil haid. Eh, atau hilangnya kewajiban salat, diangkatnya kewajiban salat karena adanya haid. Ini berarti apa berarti? Berarti kewajiban itu kan diangkat dan hilangkan situ. Paham ya? Karena adanya manik penghalang. Penghalang untuk diwajibkan apa itu? Haid. Atau nifas punya misalnya. Fala yusamma dzalika naskhon. Yang seperti ini bukan naskh. Bukan naskh ya sini, bukan penghapusan di sini karena kewajiban tetap masih ada itu loh. Kewajiban itu tetap masih ada, cuma karena adanya penghalang atau tidak terpenuhi syaratnya akhirnya tidak boleh mewujudkan. Maaf misalnya ya. Ya nah Kalau yang namanya naskh kan dihapus. jadi tidak boleh diamalkan itu loh. Tapi kalau ini diamalkan boleh enggak? Ini diamalkan kalau kalau hilang apa? Kalau terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya, diamalkan enggak? Diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Bukan dihapus. Jadi ini bukan penghapusan. Maafkan salah ya. Berikutnya, wal muradu biqaulina aw yang diinginkan dengan ucapan kami atau lafadznya yang dihapus, yang dihilangkan. Lafdud dalil syar'i, maksudnya lafadz dalil syar'i itulah yang dihapus dan dihilangkan. Li'anna naskha imma an yakuna lil hukmi duna lafdhi, dikarenakan penghapusan itu bisa jadi terjadi untuk hukumnya bukan lafadznya, aw bil aqs atau sebaliknya lafadznya tapi bukan hukumnya. Jadi apa lafadznya atau bukan hukumnya. Paham tidak? Ya? Aulahuma jami'an atau dua-duanya. Lafadznya juga dihapus, hukumnya pun juga dihapus. Karena saya sebagaimana akan datang penjelasannya. Paham sampai sini? Na'am barakallahu fikum. Wa kharaja Nabi dalilin minal kitab sunnah keluar dengan ucapan kami yaitu penghapusan tersebut sumbernya dari mana? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, keluar dari ucapan tersebut apa? Ma'adahuma yaitu yang bersumber dari selain keduanya. Minal adillah berupa dalil-dalil yang ada, kan ijma' wal qiyas, seperti ijma' dan qiyas, fala yunsakh bihima. Maka tidak boleh dihapus dengan keduanya. Paham ya? Jadi jangan sampai nah barakallahu fiyum keliru. Ayat itu enggak dihapus dengan ijma'. Paham ya? Tidak bisa dihapus dengan qiyas, tapi yang bisa menghapuskan ayat atau hadis adalah sama-sama tadi. Apa maksudnya? Ayat dihapus dengan ayat yang lain misalkan. Paham ya? Nah, hadis dihapus dengan hadis yang lain misalkan. Nah, mafhum? Awal. Karena dua ini walaupun dalil, kan ijma' juga dalil. Qiyas yang sahih juga dalil kan? Tapi dua-duanya itu tidak bisa menghapuskan. Maksudnya? Nah, yang bisa menghapuskan itu apa? Dalilin minal kitab was sunnah. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. na'am barakallahu fikum. Wah, nah, berikutnya, wa naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Penghapusan itu diperbolehkan secara akal, dan memang terjadi secara apa? syariat ini. Paham belum? Nah, dan terjadi secara syariat ini. Amma jawazul aqlan adapun pembolehan secara akal, pembolehan secara akal fali Allah biyadihil amr karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saja biyadil amr yang seluruh perkara berada di tangannya. Paham itu ya? Nah, dikarenakan Allah taala seluruh perkara berada di tangannya. Walaul hukm dan juga hukum-hukum semuanya berada padanya, miliknya. Li'anna rabba, li'annahu rabbu al-malik. Dikarenakan nam dia itu Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb al-malik yang yang memiliki atau yang menguasai. Paham itu ya? Naam. Falahu an yashra' li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Maka nam terserah. maka tidak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya perkara yang apa? yang dituntut atau diharuskan oleh hikmah tujuannya ataupun rahmat kesayangnya. sayangnya. Paham itu ya? Perkara yang sesuai dengan hikmahnya dan juga kasih sayangnya, terserah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yamna'ul aql? Apakah akal bisa menghalangi an ya'mura al-malik mamlukahu bima arad? Apakah akal kita bisa menghalangi eh, zat yang maha memiliki, maksud Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa untuk memerintahkan kekuasaannya maksudnya memerintahkan makhluk-makhluknya bima arad dengan apa yang dia inginkan, akal kita menghalangi enggak? Enggak akan mampu. Summa inna, kemudian sesungguhnya muqtada hikmatillah, tuntutan atau keharusan daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala, na'am. Wa dan juga rahmatnya bi ibadihi terhadap para hambanya an yasra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyamu masalih dinihim wa Perhatikan sini. Karena sesungguhnya termasuk keharusan atau tuntutan daripada hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya an yasra'alahum Allah taala mensyariatkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada mereka ma ya'lamu ta'ala dengan perkara yang Allah taala mengetahui anna fihi pada perkara tersebut ia masalih dinihim wa dunyahum ya, dengan perkara tersebut apa tegaknya kepentingan-kepentingan agama mereka dan dunia mereka paham ya jadi Allah taala ketika mensyaratkan itu karena ketika Allah telah mensyariatkan sebuah syariat itu Allah Taala tahu bahasanya itu penting untuk kepentingan agama mereka dan juga dunia mereka. Paham soal itu ya? Naam. Wal masanihu takhtanifu bihasabil ahwal wal azman. Sedangkan kepentingan-kepentingan itu berbeda-beda sesuai tergantung dengan keadaan-keadaan dan waktu. Sesuai dengan sikonpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Faqad yakunu al-hukmu fi waqtin aw halin aslah lil ibad. Bisa jadi terjadi, nah, terkadang bisa jadi. Ya, terkadang yang namanya hukum itu apa? Hukum itu lebih bagus nam untuk hamba itu pada satu waktu atau satu keadaan. Paham ya maksudnya? Nah, Qad yakun hukmu fi waktin bisa jadi hukum itu pada suatu waktu, awal atau satu keadaan aslan ilbat. Lebih bagus, lebih bagus, lebih pantas untuk hambanya. Paham itu maksudnya ya? Satu keadaan Wa yakunu ghairuhu bi waqtin aw halin ukhra aslah. Dan bisa jadi hukum yang lain di waktu yang lain atau keadaan yang lain apa aslah lebih bagus, lebih pantas. Wallahu alimul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Seperti contohnya misalkan seperti ini. Keadaan hamba pada asalnya ketika bersedekah atau infak, itu lebih bagus mana? Menampakkan atau menyembunyikan aslinya? Nah, itu kan kita kita telusuri kan lebih bagus menyembunyikan, tapi terkadang tidak. Bahkan apa? Tergantung keadaannya tadi. Terkadang kalau dia dalam siaknya mengajari, paham ya? Sebuah ibadah kalau ditampakkan dari siaknya mengajari, mengajari manusia, itu lebih aslah untuk dia. Lebih bagus untuk dia. Misalkan mau mengajari manusia misalkan, mengajari sholat misalkan. Nah, barakallahu fikum atau mengajari sedekah, ditampakkan dia agar orang melihat, itu enggak masalah. Ketika tujuannya apa tujuannya? Mengajari tadi. Berarti terkadang suatu keadaan dalam satu keadaan lebih bagus kan Kemudian keadaan yang lain itu terkadang lebih bagus kalau seandainya dia sodapa diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena lebih lebih menenangkan hatinya untuk ikhlas. Daripada nanti nampak kan teriak, paham ya? Seperti itu. Jadi sesuai dengan keadaan kan ini tadi, sesuai dengan keadaan, situasi, kondisi tempatnya diperhatikan. Nah, itu contohnya tadi. Nah, karena aslinya kalau sodako itu kan ditampakkan nggak masalah, manakala dia aman dari apa? teriak tadi itu. Eh, itu betul ini fa ni'ma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ya kan? Jika kalian menampakkan sedekah maka itu yang terbaik. Namun jika kalian nah menyembunyikan dalam artian sedekah secara sembunyi-sembunyi dan kamu belikan kalian berikan langsung kepada fuqara fa huwa khairul lakum. Maka adalah kebaikan untuk kalian. Paham saudara ya? Berikutnya. Wa amma wuqu'u syar'an falil adillati minha. Adapun terjadinya penghapusan secara syariat ini memang nah, benar-benar terjadi dikarenakan dalil-dalil yang ada minha di antaranya qaulullah ta'ala perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ma nansakh min ayatin aw nusiha nakti bi khairin minha aw nusiha tidaklah kami menghapus sebuah ayat atau meninggalkannya bukan melupakannya ya karena nisyan itu kalau nisbahkan kepada Allah taala artinya apa at meninggalkan bukan zuhulul akal bukan hilangnya akal paham soal itu ya Nah, barakallahu fikum. Karena kalau lupa sifat lupa ditiadakan. Wa makana rabbuka nasiya. Dan tidaklah Rabbmu maha lupa. Paham tidak? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, nah, tidaklah kami menghapus sebuah ayat atau meninggalkannya melainkan nanti kami akan mendatangkan bi khairin yang lebih bagus dari ayat tersebut, ayat yang dihapus tersebut atau misliha atau yang misalnya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Qaulu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, al an khaffafa Allahu 'ankum." Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada kalian. <coughs> Nah, Kenapa Allah Taala memberikan keringanan setelah Allah Taala mengetahui bahwasanya ada kelemahan pada diri diri kalian? Apa maksudnya itu ya? Nah, karena nggak mungkin melawan ya. 20 yang bersabar itu belum tentu bisa mengalahkan 200, terlalu berat. Nah, akhirnya Allah Taala apa? hapus hukumnya itu menjadi yang berikutnya. Nah, eh, 100 bersabar itu bisa mengalahkan apa? 200. Nah, kalau 1000 bersabar mengalahkan berapa? 2 1000. 2000. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Biidznillah itu masih biidznillah. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala itu. Nah. <clears throat> Perhatikan situ. Fal ana bashiruhunna. Itu juga termasuk apa? termasuk na'am barakallahu fikum hafizakumullah dalil-dalil masalah penghapusan-penghapusan yang sebelumnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Karena semula mungkin apa? dilarang gitu loh. Ada larangan kemudian ada pembolehan. Fal ana Fa in hadha nasun fi taghyiril hukm as-sabiq. Ini adalah nas yang menunjukkan apa? Berubahnya ngam hukum yang telah lewat. Jadi hukum yang telah lewat itu diubah dengan hukum yang setelahnya itu ada itu dalilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, masalah haid itu kan kalau orang haid suruh apa? Suruh menjauhi dalam artian jangan nah berhubungan badan, tapi kalau sudah suci, ya kan? Nah, barulah diperbolehkan fal anabashiruhunna itu. Paham maksudnya ya? Maka sekarang barulah kalian boleh berhubungan badan dengan mereka. Maaf soal ini? Bahwasanya hukum yang lalu yang telah lewat itu dihapus. Diganti hukum yang baru. Paham ya maksudnya? Nah, Qaulu sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis Nah, barakallahu fikum yang mengenai penghapusan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisnya siapa ini? Buraidah. Hadisnya Buraidah radhiyallahu anhu, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fasuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Sekarang ziarahlah kalian. Ini berarti dalam satu lafaz ada apa? Nasikh dan mansukh. Mana nasikhnya? Mana mansukhnya Fauzan? Mana yang nasikh, mana yang mansukh? Larangan itu yang mansuh. Nasihnya pembolehan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur itu apa namanya? Mansuh. Dimansuh dengan apa? Dimansuh dengan setelahnya. Fazuruha. Sekarang ziarilah. Jadi ziarah kubur itu boleh. Ziarah kubur itu boleh tapi kebanyakan selama dari ritual-ritual fitnah dan syirkiyah dan semisalnya. Laki-laki pun boleh, perempuan juga boleh selama aman dari fitnah. Nah. Fahadan nasun fi naskhil nahi an ziyaratul kubur Ini adalah nas dalil terang-terangan apa? berkaitan masalah menghapus enam dihapuskannya larangan nah barakallahu fikum untuk ziarah kubur dihapuskan kan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur sekarang ziarahlah nah larangan ini sudah dihapus belum dihapus dengan apa dengan diperbolehkannya ziarah paham nah yang seperti ini perintahnya lil wujub atau lil istihbab atau lil lil ibahah hmm? Ini ibahah karena Jatuh setelah larangan itu. Ya kalau na'barakallahu fikum ya wa Fal ana bashiruhunna juga itu istihbab juga. Karena jatuh setelah eh dan ibahat juga karena jatuh setelah larangan kan. Nah, kalau fikum larangan untuk mendekati wanita-wanita yang haid. Paham soal ini ya? Ya kalau na'barakallahu fikum. Nah, adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai rincian dan contoh-contoh mengenai an-nasikh wal mansukh yang mana itu perkara yang sangat penting dan diupayakan agar kita mengetahuinya karena dikhawatirkan nanti kita kalau tidak tahu beramal dengan hadis yang beramal dengan sebuah hadis atau ayat yang sudah dihapus akhirnya kita pun keliru oleh karena itu jangan sampai meremehkan perkara an-nasikh wal mansukh dan upayakan mengetahuinya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin